Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermajlis dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan niatan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan bukan hanya sekedar sebagai wacana belaka tetapi kita memang mengamalkannya li sunnah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sesungguhnya di tempat ini Masya Allah banyak asatidah al-kiram al-fudula yang mereka Masya Allah lebih layak daripada anak. Tetap membab nasihat termasuk bab kita saling memberikan nasihat agar kita bisa sama-sama mengikuti as-sunnah dan bisa selamat dari bid'ah, selamat dari bolal, maka kita bersama-sama tawasa bil haq wa tawasa bis sabr, saling menasihati di atas al hak dan menasihati agar saling menasihati agar kita selalu sabar di atas al hak ilal mamat sampai kita meninggal dunia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Pembahasan kita adalah mewaspadai pengembos dakwah. Hal ini wa ikhwan penting untuk diangkat. Penting untuk kita mengetahuinya agar menhaj kita, agama kita kokoh. Kita berusaha bagaimana sekuat mungkin agar sunnah yang kita pegangi tidak luntur. Sunnah yang kita pegangi tidak hilang. Maka butuh sekali kita untuk mengokohkan. Mengokohkan manhaj kita, mengokohkan akidah kita, mengokohkan sunnah kita. Agar jangan kita terhempas oleh badai bid'ah, abdolalat, yang kemudian kita akan berpindah dari sunnah menjadi bid'ah. Dari al-haq menjadi batil. Dari taat kepada Allah menjadi maksiat kepadanya. Pembahasan ini kami akan bacakan di antara bab-bab yang ada dalam kitab Lamudduril Mansur. Saya insya Allah akan mengalir bab demi bab yang kita tidak baca semuanya karena tidak memungkinkan waktunya. Beberapa di antara bab dan beberapa ucapan para ulama di dalam bab-bab tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sebagaimana hadirin telah ketahui bahwa wajib bagi setiap kita untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu dengan murni tanpa adanya bid'ah tanpa adanya tambahan-tambahan sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibad bin Sariyah yang hadis ini sudah antum hafal beliau mengatakan fa inna may minkum ba'di fasira ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليه بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dalam riwayat Imam Nasai disebutkan wa kullu dhalalatin finnar. Nabi alaihi wasallam bersabda, wajib bagi siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan mendapati perpecahan yang sangat banyak. Perpecahan itu tidak tidaklah disebut berapa jumlahnya. Sehingga hadis ini menunjukkan banyaknya. Walaupun disebut 73 itu bukan takaran atau hitungan maksimalnya. Tetapi bila menyebutkan ikhtilafan kathira seperti yang terjadi di waktu-waktu saat sekarang ini. Zaman di mana kita berada adalah zaman sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Kami akan sampaikan nanti insyaallah sekelumit ucapannya Syekh Islam Ibn Taimiyah yang menyebutkan tentang bid'ah apa saja yang muncul di awal-awal Islam. Apa solusinya ketika kita menjumpai yang seperti ini? Solusinya tak lain adalah apa yang disebutkan oleh beliau. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al mahdiin Wajib bagi kalian memegangi sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin al mahdiin Adu alaiha bin wajib. Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Inilah yang wajib kita pegangi. Sunnah tanpa bid'ah. Sunnah Nabi yang dilaksanakan di hadapan para sahabatnya apakah itu itiqad ataukah itu ibadah ataukah itu hal-hal yang lain ini dimaukan dan beliau memberikan peringatan berbentuk tahzir secara umum akan bahaya beda dan ini dilakukan oleh Nabi berulang kali bukan hanya sekali tahdir terhadap bid'ah Beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala hal-hal yang baru dalam urusan agama. Sehingga tidak ada rekomendasi dari Nabi atau toleransi dari Nabi atau keringanan dari Nabi akan bid'ah walaupun satu. Tidak ada. Beliau dalam hadis ini tegas mengatakan Hati-hati kalian alias tinggalkan bid'ah itu. Tinggalkan pula pelakunya. Jangan bergaul sama mereka dan akan kita baca insyaAllah akwal para ulama tentang hal ini. Kenapa bid'ah itu ditinggalkan? Kenapa halul bid'ah itu ditinggalkan? Rasul memberitahukan. Karena semua yang muhdasat itu adalah bid'ah. Dan yang bid'ah itu semua tanpa terkecuali adalah bolalah sesat. Sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwasanya kita wajib mengikuti sunnah tanpa bid'ah. Sehingga kalau ada seorang yang ngaku di atas sunnah, ternyata padanya terdapat kebidahan, maka dia telah menyimpang dari sunnah tersebut dan dia akan keluar dari sunnah sesuai dengan kadar bid'ah yang ada pada dia. Disebutkan nanti insya Allah akan kita baca di antara ulama ahli sunnah yang menyatakan man ahyal bid'ah faqad tumitu sunnah. Siapa saja yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia telah mematikan sunnah. Siapa saja yang menghidup-hidupkan sebuah pelanggaran, sebuah penyimpangan, sebuah kesesatan, dia mematikan sunnah. Maka bid'ah itu sesuatu yang berbahaya. Kesesatan itu sesuatu yang mengancam. Maka termasuk sunnah Nabi adalah kita harus tegas terhadap itu, terhadap kebidahan. Jangan kita membiarkan ada pada kita. Jangan kita biarkan ada pada mahat-mahat kita. Jangan itu kita biarkan pada keluarga kita. Bahkan kita diperintahkan untuk membersihkan diri dari bid'ah-bid'ah tersebut. Hadirin kaum muslimin, rahimani warang jami'an, Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi' kami para sahabat kami itu tidak pernah mengawali kami hanyalah mengikuti kami tidak pernah membuat bid'ah. Kami hanya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kehidupan para sahabat itu adalah kehidupan di atas sunnah tanpa bid'ah. Adapun yang ada muncul bid'ah di zaman itu khawarij. Pertama kali muncul di zaman akhir-akhir khalifah khawarij. Tidak satupun sahabat Nabi yang termasuk dari bagian Khawarij. Karena memang kehidupan mereka di atas sunnah tanpa bid'ah. Kenapa demikian? Karena kata Ibn Mas'ud, kami tidak pernah mengawali. Yang mengawali dalam agama ini adalah Rasul. Kami mengikuti di belakang beliau. Kami mengikuti semata dan kami tidak pernah membuat bid'ah. Sehingga kita dalam beragama seperti apa yang dicontohkan beliau. Ittabi'u wa tabtadi'u faqad kufitum. Mengikutlah kalian kepada apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan janganlah kalian membikin-bikin. Karena sesungguhnya telah cukup agama ini bagi kalian. Dan masih banyak sekali ucapan para ulama tentang hal ini oleh muslimin. Yang inti awal yang kita sebutkan di sini adalah wajib bagi setiap muslim mengikuti sunnah Nabi tanpa adanya bid'ah. Bahkan wajib bagi dia untuk menjauhkan diri dari bid'ah dan dari ahlul bid'ahnya. Di antara asar yang ada dalam kitab Lamdurul Mansur banyak, tapi tidak kami bacakan. Adalah ucapannya Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu ada seorang berkata kepada beliau, "Oh sini, berikan wasiat kepadaku." Seorang datang kepada Abdullah bin Abbas meminta diberi diberi apa? Wasiat. Maka dengarkan wasiatnya beliau akan bermanfaat bagi kita ya umat. Abdullah bin Abbas kemudian memberikan nasihat atau wasiat Ali bil istiqamati ittabi wa la tabtadi' al-awwal wa ولا tattabi' wajib bagimu untuk istiqamah di atas sunnah jangan belak-belok tetap lurus di atas sunnah jangan macam-macam macam-macam ada pak macam satu saja karena di Allah wahid agama Allah itu cuma satu yang yang diajarkan oleh Nabi SAW, Jangan sesekali engkau di atas sunnah, sesekali engkau mengikuti yang lain yang bukan disunahkan oleh Nabi. Jangan. Jangan engkau berwarna-warni. Jangan engkau bermain-main dalam urusan agama. Ya. Jangan engkau mutalawin. Kadang begini, kadang begitu. Kadang mengikuti sunnah secara lisan. Kadang memuja al bid'ah dan membolehkan umat untuk mendengarkan radio bid'ah. Jangan. Itu tidak istiqamah kau. Ibn Abbas mengatakan alaika bil istiqamah. Ittabi wa tabtadi. Ikuti saja sunnah Nabi, jangan kau membuat bid'ah. Tegas sekali beliau. al azhar al-awwal ikuti oleh kamu azhar generasi yang pertama. Wala tabtadi' dan jangan engkau membuat bid'ah. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Kesimpulan pertama adalah wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan wajib bagi kita menjauh sejauh-jauhnya dari semua bid'ah-bid'ah. Apakah bid'ah dalam hal akidah, dalam hal ibadah, ataupun bid'ah dalam hal manhaj ataupun yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimal jami'an. Yang pertama ini alhamdulillah insyaallah cukup walaupun di sini terdapat beberapa akwal para ulama yang lainnya. Pembahasan yang kedua yang kami sampaikan adalah apa itu bid'ah? Bid'ah adalah tariqatul muhtara fid din tubahi syariah. Yuqsadu bihi taqarruban ila jalla wa ala. Wa laysa alayhi dalilun sahihun aslan aw wasfan. Ini namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah sebuah cara yang baru. Sebuah tarikhah yang baru. Sebuah ajaran yang baru yang hampir-hampir menyerupai syariat yang dilakukan oleh pelakunya dalam rangka beribadah kepada Allah padahal tidak ada dalil yang sahih yang menerangkan hal itu adalah sesuatu yang disyariatkan secara aslinya ataupun secara sifatnya, secara caranya. Di antara bid'ah-bid'ah yang ada oleh kaum muslimin macam-macam. Ada bid'ah dalam hal akidah seperti bid'ah dalam hal asma sifat banyak sekali. Bid'ah dalam hal perkara takdir, qadariyah, macam-macam. Ada juga bid'ah dalam hal tata cara dalam dakwah. Semisal bid'ah yang dibawakan oleh Abdurrahman Abdul Khalid dan Muhammad Suruh Al-Abidin yang mengharuskan menyebut kebaikan ahli bid'ah ketika seorang hendak mentahdir ahli bid'ah. Sehingga mereka memiliki sebuah pemahaman kalau Anda ingin menyebut bahaya ahli bid'ah, mentahdir ahli bid'ah, engkau menyebut kejelekan ahli bid'ah, maka engkau pun harus pula menyebut kebaikannya supaya adil alasan mereka. Supaya dua-duanya disebutkan. Yang seperti misalkan akan apa? saya akan apa, Pak? Main, Pak. disebut disebutakan, sing mainnya disebutakan, sing meleknya disebutakan. Aja guru ala ketok. Eh, seakan-akan, oh, main kita. Gitu. Main, Pak? Ini bahasanya campuran, ya campurane kula, wak mhm. Banyumasan asli. Iya. Tidak seperti itu nanti akan kita sebutkan. Ternyata pemahaman itu batil. Itu bid'ah. Kita bisa akan itu adalah al-haq. Ini bisa dianggap? Saya kebiasaan seperti ini. Kita maaf ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Yang dikencing yang sini mungkin Mas. Iya, biar lihat ya, tidak bukan ya. Mudah-mudahan yang lembek ininya, Pak. Bukan orangnya. Ini lembek. Ah, Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Rasulullah sallallahu wasallam menyebutkan tentang khawarij, menyebutkan tentang qadariyah walaupun dalam syaratnya di maqal al-qadariyatu majusi hadil ummah. Disebutkan dalam kitab Nafdu Rijal wa Tawaif al-Kutub oleh Syekh Rabi' tentang Bid'ahnya sururiyah. Siapa yang mengharuskan menyebut kebaikan ahli bid'ah? Mana dalilnya? Allah menyebut Fir'aun. Laknatullah alaihi tanpa menyebut kebaikannya. Bahkan nanti akan kita baca insyaAllah. Ketika seorang menyebut kebaikan ahli bidah itu akan menipu umat. Itu akan menyebabkan umat bingung dan mereka justru akan ikut-ikutan memuji ahlul bid'ah dan terfitnah dengan ahlul bid'ah itu. Inilah dampak negatif bid'ahnya sururiya. Muhammad Suruzan al-Abidin. Fahamnya disebut dengan sururiya. Termasuk di antara bid'ah lagi adalah bid'ah dalam hal manhajiyah. Ini contoh, ya, Akan kita baca nas yang sangat banyak tentang peringatan dari mendatangi majelis ahli bid'ah. Akan kita baca insyaallah peringatan dari mendengarkan talimnya mereka melalui media yang ada, rekamankah, radiokah, apalagi televisi. Ya, itu nas tersendiri membahayakan tentang hal itu. Ternyata ada orang yang membolehkan. Ini. Ada orang yang membolehkan kaum muslimin yang awam untuk mendengarkan ta'limnya radio yang di situ tercampur. Perlu kami jelaskan mengapa kami katakan radio ini tercampur radio roja atau dengan TV-nya? yang namanya ahlul bid'ah wa ikhwan itu dikatakan dia ahlul bid'ah itu karena mereka masih mengaku sebagai muslim, masih menyebutkan ayat, masih menyebutkan hadis dan terdapat padanya penyimpangan-penyimpangan. Terdapat padanya kebatilan-kebatilan. Terdapat padanya kebidahan-kebidahan. Semisal seperti Al-Uraifi, seorang khawarij ada pada mereka dan digurukan oleh mereka. Al-Halabi, yani Ali Hasan Abdul Hamd Al-Halabi, seorang yang sudah dibid'ahkan tabdi' para ulama terhadap dia sangat banyak. Hayah Kibarul Ulama menyoroti dua bukunya orang ini. Syekh Ubaid Al-Jabir berbicara tentang orang ini Al-Halabi, makanya Al-Halabi dan berbagai macam ulama untuk bisa lihat. Tetapi orang ini ada pada mereka ditokohkan oleh mereka. Eh. Maka wa ikhwan rahimani jami'an, itulah yang namanya ahlul bid'ah. Di situ ada sisi benarnya, ada ayatnya, ada hadisnya, dan di situ pula terdapat apa? penyimpangan-penyimpangan. Kalau seandainya mereka menukilkan Injil, nah ya sudah diketahui. Oh, dia beriman dengan Injil. Bukan muslim lagi berarti. Dia menggunakan ada apa mas Kayaknya Wonosobo tanpa AC juga sudah dingin. Bonek dengan kademen bukan? Nopo panas? Ya nanti agak panas sedikit. Hmm. Kau muslimin rahimani wa rahimiyami'an. Hmm. Ya gampang nanti mas. Insyaallah. Nah. Atau nyalakan aja nggak apa-apa. Nanti itu juga memanas. <laughs> Hadirin kaum muslimin rahimani jami'an. Disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah di saya nukilkan dari kalamnya Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab Takrib Tadmuriyah. Qala Syekh Islam Ibn Taimiyah, "Wa'lam anna 'amata al-bid'ah المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلافة الراشدين كما أخبر به النبي alaihi salatu wassalam. Ketahuilah sesungguhnya bid'ah itu terjadi di akhir-akhir kekhalifahan Khulafa ar rashidin Di zamannya Utsman sudah muncul Khawarij. Di zamannya Ali mereka beraksi lebih besar lagi sehingga terjadi pertempuran antara mereka dengan Ali bin Abi Thalib Zaman itu sudah muncul Syiah. Di zaman-zaman itu muncul. Kemudian yang berikutnya muncul setelah itu adalah bid'ah qadariyah dan bid'ah murji'ah. Di akhir-akhir generasi sahabat, tetapi di waktu itu masih banyak para sahabat cuma di akhir-akhir. Tidak terlalu banyak, tinggal beberapa para sahabat seperti Ibn Abbas, Ibn Umar, mendapati bid'ah tersebut. Dan dinukilkan oleh para ulama bantahan bantahan mereka para sahabat Nabi terhadap bid'ah-bid'ah tersebut. Terus bantahan demi bantahan muncul dari ahlu sunnah di zaman para tabi'in atau tabi'in terus sampai yaumina hada sampai hari kita ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an termasuk dari sunnatullah adalah di muka bumi ini adanya al-haq dan adanya al-batil. Termasuk dari sunnatullah di dunia ini ada ahlul haq dan ada ahlul batil. Dan terjadi terus adawah wal bahdha permusuhan antar mereka sepanjang masa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Antum bisa baca sendiri kalamnya Syekh Samtimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa atau dalam kitab yang lainnya tentang pembahasan awal-awal bid'ah terjadi dalam sejarah Islam. Yang kesimpulan yang kedua ini kami sampaikan bahwa ulama ahlu sunnah dari zaman dulu mereka sangat keras dalam memberikan peringatan akan bahaya bid'ah. Tidaklah muncul sebuah faham bid'ah kecuali ulama berbicara dan memberikan tahdir terhadap hal tersebut. Inilah sunnah Nabi. Tetapi di akhir-akhir sekarang-sekarang ini tahun 2014 tahun 2015 lah katakanlah atau sebelumnya tahun 2013 akhir-akhir ini aja ada sebuah pola pikir yang hendak dimasukkan ke dakwah salafiyah yaitu pola pikir yang mengatakan sudah kita tidak usah bicara masalah fitnah sekarang kita belajar saja belajar burung becus musuh masalah fitnah ada tidak yang itu mungkin? Pernah terdengar Bapak? Ya. Sinobala. Usul selasa rampung kok bahas masalah Khawarij sama Sururiyah. Aja macam-macam. Nah. Kalau seandainya hadirin pernah mendengarkan yang seperti ini oleh kaum muslimin, rahimani wa jami'an, adanya usaha dari beberapa orang untuk mereka mengesankan bahwa membicarakan kebidahan dan ahli bid'ah itu adalah sebuah kajian fitnah. Gak usah kita bicara fitnah lah. Apa-apa fitnah, apa-apa fitnah. Gak usah bicara tentang itu. Yang dimaukan adalah jangan kau bicarakan tentang Qurnain. jangan kau bicarakan tentang Muhammad al-Imam yang ada di Ma'bar, Sahib al-Ma'bar, yang sudah dibid'ahkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri karena perbuatan dia yang sangat sangat sangat sangat berbahaya terhadap dakwah ini. Antum sudah dengar insyaallah dan itu banyak sekali berita yang memadal itu. Di antaranya adalah di antaranya adalah bukan kami promosi dan ini masjid bukan promosi, cuma ngasih rujukan di majalah Fawaid sudah kami muat. Sudah dimuat belum? Sudah. Hah? Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Yang dimaukan oleh mereka-mereka itu adalah itu. Sudah nggak usah bicara masalah ihya turaf, nggak usah bicara masalah sururi, nggak usah bicara mas. Kita belajar, belajar, belajar aja. Kalau kita bicara tentang fitnah, itu malah justru akan menyebabkan perpecahan katanya. Tambah rungsing. Ngerti rungsing, Pak? Ringsung apa rungsing? Dumrungsung. Sehingga sudahlah ngaji baik ngaji. Ngaji tauhid, ngaji fikih. Dosa ngaji manhaj. Dosa ngaji masalah fitnah. Apakah yang seperti ini benar ya kaum muslimin? Ucapan ini batil. Ucapan ini adalah batil ini bid'ah tersendiri yang dimiliki oleh mereka. Dalam rangka agar umat jatuh pada kesesatan dan mereka merasa bahwa mereka telah sesat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Fath Rabbani fi Radd ala Abi Al-Hasan Sulmani atau Sulaimani. Beliau menyebutkan bahwa membantah ahlul bid'ah itu adalah ibadah. Bahkan itu termasuk jihad di sabilillah. Mengapa yang seperti ini hanya dikesankan sesuatu yang jelek? Kajian masalah fitnah, hindari, jangan datang. Ada apa yang seperti ini? Malah justru dengan engkau mengerti tentang kesesatan, itu dalam rangka bisa mencegah diri agar jangan jatuh padanya. Sebagaimana hal ini telah ada salafnya, saudara bin Yaman zaman dulu. Beliau sudah mengatakan, kan an-nas yas'aluna an-nabi 'anil khair wa sa'altu 'anil shar maghafatan ayudrikani au kama qala." Hudayf bin Yaman mengatakan, dulu manusia mereka banyak bertanya tentang amal soleh, tentang kebaikan-kebaikan. Dan itu hal yang baik, bukan tercela. Namun aku bertanya kepada Nabi Ali Syar. Aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan, tentang fitnah, tentang kebijakan, tentang kesesatan, dolalat. Kenapa hal itu dipelajari oleh Hudzaifah. Dan Rasul menjelaskan, bukan Rasul Rasul takon kayak gue. Rasul tidak langsung marah kepada Hudzaifah, takon dodakan sini gue marak fitnah. Bukan, Nabi memberitahukan kepada Hudzaifah tentang hal-hal syar. Dan itu kepentingannya dalam makhafatan ayudrikani karena aku takut jangan-jangan kesesatan itu menimpaku dalam keadaan aku tidak merasa. Bahaya tidak, Bapak? Bahaya. Sosok Hudzaifah bin Yaman saja seperti itu. Apalagi kita. Nggih, Bapak? Napa jenengan merasa, no, aku kan Hudzaifah bin Yaman, aku tahu orang Jenengan berarti hebat kebangetan, Pak ngawur. Hudefa saja belajar tentang apa itu fitnah dalam rangka menjauhkan diri darinya. Dulu, nanti akan saya bacakan nas yang dibawakan oleh Imam al Abdullah Bukhari. Tidak diperbolehkan seorang mendiamkan kesesatan karena hal itu akan menyebabkan orang jahil jatuh padanya. Ya. Disebutkan oleh para ulama ketidakbolehan tersebut di antaranya adalah saya bacakan nanti nasnya di sini. dalam bab yang ke-38 di kitab yang Mansur mungkin nanti bisa meroja hadirin adalah tentang nataij al-mutrattabah fi sana'i ala al-bid'ah beberapa hal yang akan terjadi ketika seorang sudah mulai dia memuji ahli bid'ah atau mengagungkan ahli bid'ah atau dia bermajlis dengan ahlu bid'ah atau dia diam dan tidak mau menyebutkan tentang ahlu bid'ah. Dampak negatifnya besar oleh kaum muslimin. Dan di samping dia kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, dia malah justru dengan minimnya dia diam dari kesesatan. Itu akan membawa umat yang ada di madu'udiyah umat yang mendengarkan dakwah dia akan terbawa oleh kesesatan karena sang gurunya diam. Nah, ini dia. Disebutkan beberapa asar di sini. Disebutkan oleh penulis nama Juri Mansur, Syekh Jamal bin Peran Al-Harithi, rahimah radiyah eh, hafizullah ta'ala, beliau hidup. Beliau mengatakan as-sukutu an ahli al bidi wa adamu bayani halihim yugharir bil aharin al-jahilin biha fayaqa'una fiha. Diamnya seorang tokoh diamnya seorang ustaz atau seorang yang ditokohkan padahal dia tahu sebuah kesesatan dia mengerti itu adalah sebuah bid'ah, tetapi dia diam. Maka hal itu akan menyebabkan orang lain tertipu oleh sikap dia yang diam. Wa adamu bayani alihim dan sang guru tersebut atau set itu tidak mau menyebutkan tentang kondisi bid'ah atau ahli bid'ah yang ada. Hal itu menipu orang-orang lain, terutama yang menjadi mad'unya dia. Biasa ada orang mengatakan ketika diingatkan, ya, Akhi, kenapa untuk masih dengarkan ini, ini, ini, ini, ini. Wah, orang apa-apa, mbok guruku be, saya menang, bayar orang jelasin mah. Nah, ini. Ustadzku juga masih diam, ini berarti kan orang apa-apa, mbok. Ini mboten, Pak. Nah. Ada kesan seperti itu. Dan hal itu berbahaya. Ini. Karena tak kunjung dia berbicara, akhirnya menyebabkan umat tertipu kesesatan diikuti gara-gara sang tokoh ini diam. Apalagi kata beliau, wa asyadu min dalik wa amar. Lebih jelek dan lebih buruk lagi adalah apa? إذا جاء ثناء على أهل البدع memang zahiruhu as Lebih jelek lagi kalau muncul adanya pujian dan sanjungan kepada ahlul bid'ah dari seorang yang ditokohkan. Ini bahaya. Engkau sebagai tokoh di wilayahmu, sebagai ikhwan yang senior umpamanya, atau sebagai seorang talibul ilmi yang menyampaikan ilmu atau sebagai ustaz atau sebagai tokoh ulama di tempatmu kau memuji alul bid'ah ini akan menipu kaum muslimin berbondong-bondong mereka akan jatuh kepada bid'ah gara-gara lisanmu ini mengerikan ini bertentangan dengan siratal mustaqim bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita akan bacakan ucapan yang dimuat oleh eh, Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang menerangkan termasuk jihad fi sabilillah adalah apa? Membantah ahlul bid'ah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala فالراد على أهل البدع مجاهد الراد seorang yang membantah ahlul bid'ah maka dia adalah mujahid seorang yang berjihad fi sabilillah bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al dalam kitab beliau Fadlul Ilm atau kitab Fadlul Ilmi eh, wa Sahih atau kitab yang lainnya bahwa jihad itu ada dua jihad dengan istilah dengan senjata jihad dengan ilmu yang kedua jihad dengan ilmu mana yang lebih afdal di antara keduanya lebih afdal adalah jihad dengan ilmu dari beberapa sisi. Kalau jihad dengan senjata, musuhnya jelas musyrikin kafirin. Tetapi jihad dengan ilmu, musuhnya lebih banyak. Musyrikin kafirin ahli bid'ah ahli maksiat. Banyak. Kalau jihad dengan senjata semua orang bisa. Orang juga tinggal kegetok bak dor moni kabeh bisa. Tetapi jihad dengan ilmu, orang pilihan. Tidak semua orang bisa. Maka, membantah bid'ah dalam rangka meninggikan sunnah dan dalam rangka merendahkan bid'ah itu jihad fi sabilillah menyelamatkan umat dari kebinasaan. Kemudian beliau mengatakan, hatta kana Yahya bin Yahya ini masih ucapannya Syekh Islam Ibn Taimiyah. Hatta kana Yahya bin Yahya yaqul الذب عن السنة أفضل من الجهاد Yahya bin Yahya mengatakan Azabu ani sunnah membela sunnah dengan meninggikan sunnah Nabi dan secara otomatis di antara bentuknya adalah menerangkan bahaya bid'ah dan bahaya ahli bid'ah ini lebih afdal daripada jihad. Jihad yang mana? Jihad dengan menggunakan istilah Senjata. ada ikhwan rahimani wa rahimah jami'an. Kemudian Asyik Abdul Bukhari juga menyebutkan kalamnya Al-Imam Ibn Qayyim. Dia mengatakan wa kala tilmiduhu Syekh Islam Ibn Qayyim واشتد نكير السلف والأئمة لها أي البدعة ساهوا بأهلها من أقطار الأرض وهذروا فتنتهم أشد التهذير وبالغوا في ذلك ما لم يبلغ مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافتها له أشد إني بيسانتم لي lihat dalam kitab Madarijus Salikin Al-Imam qayyim juga bisa dilihat dalam kitab yang lainnya. Saya terjemahkan ucapan Al-Imam qayyim Beliau mengatakan, Wastadda nakiru salaf. Pengingkaran para salaf terhadap bid'ah itu adalah uh, dan para imam-imam salaf terhadap bid'ah itu sangat tegas, istadda sangat keras ini. Sahu. Mereka menjerit melengking dengan suara tinggi. Dalam rangka memperingatkan umat dari bahaya kebidahan. Ini salah kita. Sehingga kalau kita ingin menjadi seorang salafi, kita mengikuti langkah mereka. Jangan salafi-salafi kasih ngetok. Ngerti kasihnya pak? Jabane tok jorone bid'ah sururi yang mensyaratkan Anda ya mentahdir bid'ah bolehlah tetapi harus juga sebut kebaikannya ini sururi. Ya, ini dia. Atau al bid'ah ya roja itu ada bid'ahnya ningkan pasti nama nenek. Sama aja itu. Sehingga orang-orang awam dipersilakan mendengarkan radio roja. Ini ucapannya siapa Bapak? Dzulqarnain. Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Sudah diingatkan oleh Syekh Rabi dalam majlis ketika mereka jalsah. Dan di situ sebenarnya tidak boleh direkam. Tetapi Allah takdirkan ada yang merekam di antara mereka. Sudah pernah mendengarkan rekamannya? Kalau belum memang itu tidak disebarkan. Itu Alhamdulillah nyampe kepada kita Salah satu di antara mereka menaruh rekaman dalam sakunya sehingga suara yang membawa itu keras banget rekaman tersebut. Ya. Sudah diterangkan oleh Syekh Robi tentang radio ini, televisi ini mengandung sekian sekian sekian. sekian. Menyukrim tahu, menyahdam akidati tidak. yasma. Seorang yang memuliakan akidahnya, menjaga sunnahnya, dia tidak akan mendengarkan yang seperti ini. Di situ tercampur sekian banyak kebidahan, Kan anak sunai yang namanya alul bid'ah eh, ya tesi nama ini. Tesi muslim bak Masih menyebutkan Al-Quran, masih menyebutkan hadis. Kalau ada alul bid'ah menyebutkan kitab primbon. Atau kitab doro gandul ini kebangetan bid'ah. Eh, tomatis tinggalkan. hei Ya kalau ada kebaikannya bukan berarti diikuti. Akan nanti kita baca. Insya Allah. Jikalau ada waktu. Ya. Akwal ulama. Ahlul bid'ah itu walaupun ada kebaikannya tidak boleh diambil. Dinukilkan ucapannya. Dinukilkan bukunya. Dinukilkan riwayatnya bahkan. Walaupun di sana periwayatan ahlul bid'ah ada pembahasan. Tetapi sebagai bentuk tahdir. Jauhi dan sudah ada kalamnya Syarbi tentang ini. Tetapi orang ini musir. Tetap saja. Akhirnya Syekh memberikan fonis orang ini la'ab mutalawin makir. Yang ala al-habib al-makr. Tentunya Syekh Rabi menyebutkan orang ini la'ab. Orang ini makir. Yang ala al habib al-makr. Dia semisal tarikannya al-halabi dan membuat makar Orang ini la'ab main-main dalam urusan agama. Orang ini mutalawin dalam manhajnya. Tentunya seperti ini yang dimaukan oleh syekh adalah apa? Jauhi. Itu yang dimaukan. Bukan kemudian dia makir. Tapi nggak apa-apa silahkan belajar dengan dia. Ya wah gupaklah. Ini. Maka kaum muslimin Sungguh para salaf tegas, keras dalam hal mentahdir ahlul bid'ah. sama sampai disebutkan beliau, wabalahu min aqtaril ard dari segala penjuru dunia. Mereka menjerit, melengking suaranya dalam rangka mentahdir kebidahan dan kesesatan. Wahadaru fitnah atau masyarakat tahdir. Dan mereka para salaf mentahdir bid'ah dengan tahdir yang sangat tegas, sangat keras. Wabalahu fi dzalika ma dan tahdir para salaf akan bahaya kebid'ahan itu lebih keras melebihi tahdirnya mereka dari keboliman, kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena mabarat dari bid'ah itu lebih besar bagi agama ini daripada kemaksiatan. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Dulu uh, belum begitu lama terdengar orang-orang yang membawa manhaj tadi itu sudah belajar, belajar, belajar. Gak usah mikirin fitnah. Gak usah bicara masalah fitnah-fitnah. Gak usah bicara masalah ini, belajar-belajar. Orang yang membawakan pemikiran ini untuk mementahkan tahdir dan menjuluki orang yang suka mentahdir itu dengan julukan juru fitnah dan naudzubillah min zalik ini sebuah jerima besar, dosa besar. Nabi kita mentahdir umat dari bid'ah sangat tegas kalau dikatakan 72 kali. Kalau dikatakan dalam satu majelis. Nabi mengatakan apa? Setaftarik ummati ala salatun sabi'ina firqah. Kulluha binar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu siapa yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku yakni kalau seandainya mau di mau disebut beliau mengatakan sinar berapa kali berarti 72 ahlul bidah ini finnar ahlul bidah finnar finar, finar, finar, finar, finar, finar, finar, sampai 72 finar. tegas betul Pak tegas sekali tetapi mereka-mereka ini yang datang belakangan ini murid-muridnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang dibantah oleh para ulama di antara bentuknya adalah manhaj dia bahwa tahdir itu malah justru memecah belah umat. Tahdir itu malah justru membuat fitnah di tengah-tengah umat. Ini pelanggaran keras. Eh ternyata di negeri kita ada yang meneruskan, ada yang membawa juga di kalangan ikhwan. Sudah, nggak usah bicara fitnah. Belajar saja. Sampai pada tingkatan ada sebuah pemikiran apa hati-hati dari orang yang suka men membahas manhaj. Bok dadi atos. Itu. Itu terjadi Wan di daerah Cilacap, kau nganten Anak ngaji kitab Lamudurul mantur dan sebelumnya kitab uh, yang lainnya Eh, akidah kita ajarkan di kawungan tentu dakwah sekitar dari tahun 2005 sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Ketika rame-ramenya Abdul Kornain, Abdul Bar, rame-ramenya Sufyan Ruwai, dengar Sufyan Ruwai Bapak? Kalau nggak dengar alhamdulillah nggak usah dengar. Ya. Langsung mencekal dakwah kita anak buahnya dengan mengatakan jangan ikuti kajiannya Saiful. Itu kajian fitnah itu. Kajian tahdir-tahdir itu nggak perlu. Gawe wong atos baik. Jadi awaknya gemerungsung katanya. Ya iya iya wong dikasih kebantah lah iya. Ya. Sehingga dia melarang untuk kita mengkaji masalah manhaj. Ya ini merebak di kalangan ikhwanu kaum muslimin rahimah jami'an. Inna lillahi wa inna Ini musibah besar musibah besar menimpa umat. Padahal mentahzir itu bagian dari sunnah Nabi. Mentahzir itu adalah bagian dari syariat Nabi. Bahkan dengan adanya tahzir umat akan terpisahkan dari al-haq dan al-batil. Dan umat selamat dari kebidahan. Tiba-tiba muncul seperti tadi. Jangan bicara, jangan bicara tentang fitnah. Yang saya maukan di sini, ikhwan, mereka kemudian membawakan dalil untuk kita jangan berbicara fitnah. Apa ada dalilnya? Untuk kita jangan bicara fitnah? Ada, Pak. Dan inilah dia. Fitnah muncul sebuah kebatilan, pemikiran batil, tetapi dicarikan dalil yang sekiranya matok. Ngerti matok? Pas. Padahal tidak pas. Dalilnya apa? As-sa'idil manjin bal fitan. Qala thalathan. Seorang yang bahagia adalah seorang yang terjauhkan dari fitnah. Yang dijauhkan dari fitnah. Yang menghindar dari fitnah. Ini. Orang yang bahagia itu orang yang menjauh fitnah. Sehingga nggak usah ngomong-ngomong masalah fitnah. nggak akan bahagia. Ya juga ya, ini hadis Nabi. Benar mau tembak? Hadisnya benar, tetapi kalamnya mereka batil. Di antara mereka ada yang juga membawakan hadis yang sahih. Riwayat tersebut dimuat juga dalam kitab Damidul Mansur di bab yang awal ketika beliau masih berbicara tentang Khawarij mawqiful muslim 'inda al-fitan. Disebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam riwayat Imam Bukhari, Ahmad dan Hakim. Sahih hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Satakunu fitanun." Akan terjadi di tengah-tengah umatku fitnah, fitnah, fitnah yang sangat banyak. Akan terjadi itu. Maka kata Rasul, Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im. Seorang yang duduk dalam menyikapi fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairu min mashi. Dan orang yang berdiri berdiri saja itu lebih baik daripada orang yang berjalan dalam fitnah. Wal mashi fiha khairu minal sa'i. Dan orang yang cuma berjalan saja lebih baik daripada orang yang berlari dalam fitnah. Mereka dapat riwayat ini gegap gembita, sorak-sorai. Wah, ki, di dalilku ki. Wah. Dalilku, Pak. Kenapa? Karena dia orang yang apa? Benci dengan pembahasan tentang fitnah, tentang bid'ah, tentang kahdir. Si penting ngaji, seorang sambah itu. Kita dalam fitnah, terjauhkan. Kita nggak pernah bahas fitnah. Akhirnya terfitnah orang kerasa. Ini. Jadi sururi nggak kerasa. Oh ternyata aku kena sururi ya. Dan nggak pernah belajar tentang itu. Mereka bersorak-sorai dengan dua dalil ini. Orang yang hanya duduk tidak ikut-ikutan. Lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya ini ada andil tambahan. Orang yang berdiri saja lebih baik daripada orang yang berjalan dalam fitnah, dia memiliki lebih keterlibatan dalam fitnah. Orang yang berjalan, ah, orang yang berjalan saja lebih baik daripada orang yang lari dalam fitnah. Berarti orang yang lari lebih terlibat. Berarti kalau Anda semakin terlibat dalam membicarakan tentang fitnah. Muhammad al-Imam yang ada di Ma'bar. Karena dia telah membuat perjanjian dengan Husi Syiah Rafidah. Kalau Anda terlalu dalam berbicara tentang Zulkarnain roja dan yang semisalnya. Anda berarti orang yang dilarang oleh Nabi dalam riwayat ini. Waduh, jawabnya keberipun pak. Terus keberipun, Ya wis orang saya bahas masalah manhaj. Orang saya bahas masalah tahdir-tahdiran. Hadisnya kayak gue. Melempem pak. Yang tadinya sudah mau kencang, melempem alaih. Ngelembarek ngerti? Ya. Aduh. Loyo. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Bimbingan ulama kita butuhkan dalam mendudukan dua riwayat tadi di atas. Walhamdulillah. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau telah menyebutkan Keterangan tentang dua riwayat tadi di atas mengembirakan sekali. Di saat kita bingung beberapa pembahasan harus keras dengan bid'ah. Mentahdir al bid'ah termasuk dari ibadah. Bahkan jihad fisabilillah. Tapi dalam satu sisi kita disuruh menjauhi fitnah. Aduh sih kepriwe ya. Arab ngomong kon ngatoi. Bagaimana? Syekh Abdul Aziz bin Bas anda bisa lihat dalam majmu' fatwanya Syekh bin Bas saya sebutkan di sini di jilid yang ketujuh halaman 363 jilid yang ketujuh halaman 363 قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى dalam bab dalam pembahasan tentang hal al fitnatu ليس كل الفتنة disebutkan ليس كل الفتنة ليس كل الفتنة تجتنب وتعتزل Tidaklah semua fitnah itu dijauhi dan dihindari. Syekh Abdul Aziz bin Bas beliau mengatakan wa yasurni an ukhbirakum an al ahadith al muta'alliqah bil fitan wa tahdhir minha ومحمولة أو محمولة عند أهل العلم على الفتن التي لا تعرف al-muhik min al-mubtil' kata si menggembirakan bagiku untuk aku sampaikan kepada kalian bahwa hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah-fitnah agar kita menjauhinya, agar kita jangan terjun padanya, agar kita jangan ikut serta dalam fitnah tersebut. Itu adalah hadis tersebut, hadis-hadis tersebut mahmulah indah ahli itu dibawa oleh para ulama kepada fitnah-fitnah allati la tu'raf fiha al-muhik min al-mubtil. Fitnah-fitnah yang belum jelas antara yang benar mana, yang batil mana. Ketika fitnah, misal Zulkarnain, ini sudah lama, wahai asa tidak faham. Tahun 2005 sudah ada daurah masyayikh yang pertama di Sleman dulu. Yang datang Syekh Abdullah dan Syekh Salim Bahmuris. Islah. Terjadi islah. Ini menunjukkan sudah ada permasalahan. Sudah ada permasalahan. Tetapi tidak semua ustadz berbicara. Kita-kita yang ada di daerah tidak berbicara. Karena belum jelas sudah yang mengerti. Silakan berbicara kalau kita-kita ini belum jelas. Tahun 2006, 2008, 2009 Masih pada datang ke negeri kita masih semakin jelas penggambaran yang ada di negeri kita Siapa ini, siapa itu Siapa yang bersama dengan Ustadz Lukman Dan yang semisalnya Siapa yang bersama Dul Quran dan yang semisalnya Diikuti oleh para ulama Dan terutama oleh Syekh Rabi' ada yang kepanasan Bapak? Dinyalakan aja nggak Bapak? Mau ada yang kepanasan? Ini kepanasan karena hawanya panas ya Pak ya? Bukan karena kebakar nih jiwa Kayak dirukyah Pak ini gimana? Hmm. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dulu belum jelas. Saya ulangi, dulu belum jelas Walaupun sudah jelas sebagian, oh begini, oh begini, kita sudah dengar itu. Bukan kita tidak dengar, ya, ikhwan. Asal tidak informasi masuk. Oh begini, oh begini. Ya, ya, ya. Tetapi di antara kita masih terbawa, di antara kita masih ikut, di antara kita masih bergaul, di antara kita masih karena apa fitnah ini belum jelas, maka kita diperintahkan untuk tidak ikut berbicara. orang yang duduk al-qa'id fi ghair min min al-qa'im wal qam fi ghair min al-mashi wal mashi fi ghair min al sai terapkan dia tersebut ketika belum jelas jangan ikut bicara Anda belum tahu ya ketika belum apa jelas kata Syekh fahadil fitan fitnah-fitnah yang belum jelas al-mashru'u lil mu'min al-hadr minha Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk menjauhinya. Ketika memang belum apa? Belum jelas. Wahia ladhi qasadahan nabi. Biqali min Dan inilah dia yang dimaksudkan oleh Nabi. Seorang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dalam fitnah. Orang yang berdiri dalam fitnah lebih baik daripada orang yang berjalan dalam fitnah. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi. Alhamdulillah. Adapun kata Syekh, masih ucapannya Syekh bin Bas, amal fitanu allati yu'rahu fiha al-muhiq min al-mubtil." Adapun fitnah yang telah diketahui pihak yang benar dan pihak yang batil sudah diketahui al-haq wal batil, diketahui pihak yang muhik yang berada di atas al-haq wal mubtil yang berada di atas batil, atau zalim wal mazlum atau pihak yang zalim mana, yang terzolimi mana. Kalau sudah jelas, maka bagaimana? Kalau sudah jelas, apakah supaya diam terus? Tidak. Kalau sudah jelas kata Syekh bin Bas, dia mengatakan falaysat dakhilatun falaysat dakhilatan fi dzalika al atau fil ahadits al-madhkurah kalau fitnah tersebut sudah jelas maka berbicara tentang fitnah yang sudah jelas tidak termasuk hadis tadi di atas. Bal bahkan kata Syekh, qaddalat al-adil adilati syar'iyyah من الكتاب والسنة على وجوب نصرة المحق والمظلوم على الباغي والظالم بل kata Syekh Ibn Bas bahkan kalau sudah jelas mana yang hak mana yang batil mana pihak yang hak mana pihak yang batil maka sungguh dalil-dalil syariah dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah mewajibkan untuk membela yang benar dan menyalahkan yang salah. Wajib untuk mendukung membela yang benar yang di atas sunnah mana itu yang didukung itu yang dibela bukan karena orangnya tapi karena pihak itu yang hak dan menyalahkan pihak yang salah sehingga yang hak itu akan nampak hak. Dan yang batil itu akan nampak batil. Sehingga tidak bisa diterapkan kaidah mereka belajar belajar belajar aja nggak usah bicara masalah fitnah jauhi fitnah jauhi fitnah dengan dalil as-sa'id al fitan orang yang bahagia adalah orang yang menjauhkan diri dari fitnah Kaidah ini tidak bisa diterapkan ketika permasalahan itu sudah jelas. Tahun 2013, kalau tidak salah, kita terkagetkan dengan kalamnya Syekh Robi tentang Qurnain. dan menjadi polemik yang dahsyat. Sudah pernah mendengar insya Allah ya. Kalaulah tidak saya tidak berkepentingan memang untuk membahas ini mendalam-dalam kaidah-kaidah saja yang akan kami sampaikan. Nah, banyak tulisan para satidah dan sudah termaktub di website-website ahli sunnah tentang fatwa Syekh Robi yang berkaitan dengan mereka. Syekh sudah berbicara tentang orang ini. Syekh sudah menjelaskan kedudukan orang ini, Zulkarnain ini, bahwa dia adalah la'ab, mutlawin makir. Yang kita diperingatkan oleh Syekh Rabi menjauhinya. Bahkan di waktu itu ada seorang ulama dari Yaman mau datang ke Indonesia karena undangan Zulkarnain itu pun diperingatkan supaya jangan mendatangi undangan tersebut. Ini bentuk tahzir. Bentuk tahdir atau bukan? Bentuk tahzir, ikhwan. Yang dimaukan dengan ucapan Syekh Rabi adalah jauhi orang ini karena padanya terdapat fitnah. Sudah jelas permasalahannya. Jelasnya itu sesuai dengan kita berbicara, sesuai dengan pembicaranya Syekh Rabi. Ini aja. Bahwa Zulkarnain adalah seorang yang la'ab, mutalawin, makir. Ini, yang disingkat dengan beberapa tidak menyebutkan mereka MLM ya makir mutalawin la'ab makir ya bukan MLM itu apa panjangnya hmm? mulut lewat mulut niku mulut Mulut kan u dua bab tok pak si penting ngomong entuk downline ini mutalawin la'ab makir. Sudah, kalau demikian kita sudah berhak berbicara atau belum? Sudah. Sampaikan kepada umat atau tidak? Sampaikan. Kalau tidak disampaikan bahaya atau tidak? Bahaya. Akan banyak orang yang tertipu olehnya. Ternyata orang ini mendapatkan pembelaan-pembelaan dari pihak mereka, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimanakah manhaj kita ya ikhwan? Dakwah salafi dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Apakah diperkenankan kita untuk me mengambil ilmu dari mereka, menukilkan ilmu dari mereka, atau bolehkah kita untuk yang lain-lainnya? Kita akan bacakan insyaallah pada kesempatan kali ini beberapa kaidah yang disebut dalam kitab Lamjurul Mansur. Di antaranya adalah Kami lengkapi beberapa ucapan dari antara para ulama ahlu sunnah yang menyebutkan tentang bahaya bid'ah. Maka dari sini kita akan menyebutkan bahaya juga bergaul dengan ahlul bid'ahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Hassan bin Atiyah rahimahullah ta'ala mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa Allah min sunnatihim mitlaha. Kenapa? Kedinginan? Hah, Mas? Ya kalau kedinginan matikan aja. Tidak apa-apa. Hmm. Berkata Al-Hasan bin Atiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah satu kaum membuat sebuah bid'ah kecuali akan dicabut oleh Allah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang semisal dengannya. Contoh mamanya sunnah Nabi itu adalah harus bersikap tegas terhadap bid'ah. Ini sunnah Nabi. Ketika muncul bid'ah sururiyah, apa bid'ah sururiyah itu? Yang tadi saya sampaikan di atas adalah mereka mengharuskan adanya muazana. Muazana itu adalah seimbang dalam menyebut kejelekan ahli bid'ah dengan menyebutkan kebaikan ahli bid'ah. Ini bid'ahnya mereka. Yang aslinya ini adalah manhaj ikhwan muslimin yang berujung pada memuja al bid'ah dan memberikan toleransi kepada al bid'ah. Walaupun dia mengatakan ahli bid'ah itu jelek, buruk, menyimpang. Tapi kan masih ada baiknya. Dia seorang muslim, saudara kita, sholatnya Masya Allah, tawaduk dia. Hafalan Al-Qurannya banyak. Kira-kira sih terjadi apa Pak? Ditinggalkan tiga ahli bid'ah ini. Ya dia memang sesat, tapi dia masih baik, sopan, loman, dermawan. Ditinggalkan nggak Pak Ustadz? ya tinggalkan, ya tinggalkan. Tapi kan masih ada baiknya, dia ya, masih sholat, masih. Ya bingung wong bak. Inilah mereka. Ketika ini muncul dan masuk ke benak-benak umat Islam, maka sunnah Nabi yang mengajarkan tahdir terhadap al bid'ah mulai melembek mulai melembek, melembek, yang pada akhirnya adalah yang ikuti sunaning aja katosen. Ini, ya nahdir bid'ah, ning aja kebangetan. Ini mereka. Inna lillahi wa innal raji'un. Maka bid'ah itu berbahaya. Bahkan kata beliau, kalau sebuah sunnah itu sudah hilang, La yu'iduha ilaihim illa yawmul qiyamah. Allah tidak akan mengembalikan satu sunnah itu kepada mereka sampai yawmul qiyamah. Mengerikan ikhwan. Mengerikan. Wa qala berkata Abdullah Dailami, sami'tu Ibn Amr yaqul mabtudi'a bid'atun illa zadat mudiyya atau madiyya wa la turika sunnatun illa zadat hawiyya. Tidaklah satu bid'ah itu dimunculkan. Kecuali akan semakin bertambah, semakin bertambah. Ini bahayanya ya Ikhwan. Janganlah engkau menjadi corongnya alul bid'ah. Janganlah engkau yang memasukkan bid'ah ke kalangan ikhwan. Karena kalau engkau memasukkan bid'ah tersebut, bid'ah itu akan sisa tercabut bahkan akan bertambah. Kalau sudah demikian dosanya pun akan semakin apa? Bertambah. Dosanya itu menjadi dosa jariah. Karena dia yang mencontohkan kesesatan. Umat sesat gara-gara dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya hati-hati. Karena tidaklah satu bid'ah dimunculkan. Kecuali akan semakin subur, makmur, tambah, tambah, tambah, dan tambah. Dan tidaklah satu sunnah ditinggalkan. Kecuali akan semakin hilang sunnah tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan oleh Imam Malik. Untuk bisa lihat terdapat dalam kitab I'tisam Karimah Imam Syatibi Al-Imam Malik menyebutkan sebuah riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasallam Man ahdatha fi masjidina hadha in hadathan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Barang siapa yang membuat bid'ah di masjid kami ini sebuah bid'ah maka akan menimpa pada dia laknat Allah laknatnya para malaikat dan laknatnya manusia semuanya akan menimpa pada dia itu ini resiko tinggi atau tidak apa resiko tinggi Loh, kenapa kok ahli bid'ah dilaknat Bapak? Akan nanti akan datang ucapan Imam Fudil bin Iyad, insya Allah bahwa ahlul bid'ah itu terkutuk. Mengapa terkutuk? Apa itu makna laknat dulu? Al-la'natu at-tardu an rahmatillah. Laknat itu artinya seorang terjauhkan dari rahmatullah. Terjauhkan dari kasih sayang Allah. Ini yang namanya apa? Laknat, terkutuk. Dengan sebab bid'ah seorang itu akan semakin jauh dari sunnah. Semakin bertambah bidanya semakin jauh dari sunnah. Maka dengan demikian dia semakin jauh dari rahmatullah. Maka bahaya sekali yang namanya kebidaan tersebut. Maka disebutkan Imam Abu Ishaq Ash-Shatibi dalam kitab Li'tisam beliau ketika menyebutkan kisah ini wa hada ghayatu ghayatun fit tawakki wa tahaffudi fi tark ihdathi ma lam yakun kata beliau ini adalah contoh Imam Malik sudah pada puncak penjagaan agar jangan sampai terjadi sesuatu bid'ah di Masjid Nabawi Sampai seperti itu langsung beliau sebutkan dalil ini. Agar jangan sampai terjadi sebuah bid'ah. Ini tahdir atau bukan? Tahdir. Peringatan akan bahaya kebidahan. Kemudian di antara bentuk bahaya bid'ah juga adalah semakin seorang melakukan bid'ah itu semakin dia menyangka dirinya takorub kepada Allah, tetapi padahal hakikatnya semakin dia jauh dari Allah. Ya, kita baca ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Sahibul bid'ati ma yazdadu min Allah ijtihadan wa wa salatan" illa izdada minallahi bu'dan. Al-Hasan Basri mengatakan, sahibul bid'ah, tidaklah mereka bertambah bersungguh-sungguh. Ahlul bid'ah, tidaklah mereka bertambah semakin bertambah semakin bertambah sholatnya, semakin bertambah puasanya, semakin bertambah kesungguh-sungguhannya. Itu malah justru kata Syekh kata Imam Hasan Basri itu semakin menjauhkan mereka dari Allah. Itulah ahli bid'ah. Walaupun tambah ibadahnya. Semisal apa? Al-Imam Syatibi menyebutkan hal ini dalam kitab al pada jilid yang pertama halaman 155. Beliau sebutkan contoh khawarij yang mereka berada di atas manhaj yang batin maka semakin mereka beragama semakin mereka bersungguh-sungguh dalam beragama dalam beribadah itu malah justru menambah mereka semakin apa jauh dari siratal mustaqim semakin jauh dari kebenaran sehingga kalau demikian resiko tidak apa resiko. Di samping bid'ah itu memang haram hukumnya, ternyata berdampak negatif yang sangat mengerikan. Amalan yang kita lakukan tertolak. Semakin kita beramal ketika di atas bid'ah, itu semakin bukan dekat dengan Allah, tapi semakin apa? Jauh. Qala al-Fudail bin Iyad الله تعالى, Man jalasa ma'a sahib bid'atin fahdharhu. Bab yang saya baca di sini nanti bisa dimeraja di rumah. Bab yang ke-26 bab tentang at-tahdhiru min mujalasati ahli al-ahwa'i wal bid'ah wa mukhalatatihim wal masimahum. mahum. Judul babnya saja sudah menunjukkan ini adalah isi dari dakwah salafi. Bab tentang peringatan bahasa Arabnya tahdir dari bermajlis dengan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah serta peringatan dari berbaur bersama mereka atau berjalan bareng bersama mereka. Ini sudah menjadi judul bab dalam kitab-kitab para ulama zaman dulu sampai sekarang. Nah yang seperti ini ikhwan ini adalah isi dari dakwah salafi yang kita beragama kepada Allah dengan mengikuti dakwah salafi ini, dakwah yang hak. Di antara yang beliau bawakan di sini banyak namun tentunya tidak kami bacakan satu persatu karena waktu yang sangat sempit. Nah. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Man jalasa ma sahib bid'atin fahzarhu." Barang siapa yang duduk-duduk bersama alul bid'ah, maka peringatkan dia. Ya, hati-hati ya, kau darinya Wa man jalasa ma sahibi bid'atin lam yutil hikmah. Barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah itu tidak akan mendapatkan hikmah. Al-hikmah adalah al-ilmu. Orang yang duduk dengan al-bid'ah, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Bagaimana itu? Karena orang yang duduk dengan ahli bid'ah ya itu akan terbawa pada kesesatan, bukan terbawa pada kebenaran. Sehingga kalau dia mendapatkan ayat atau hadis itu malah justru sebagai penguat terhadap bid'ahnya mereka. Misal memanya, hadirin ikut bermajlis dengan majlisnya jamaat tabligh apa mereka punya dalil Bapak? Hah? Punya. Punya dalil. Jamaah tablik itu. Di antara dalil yang mereka pakai adalah kuntum khairu ummatin uhrijat linnas tamuruna bil ma'ruf Watan tanhauna munkar dan seterusnya. Kalian adalah sebaik-baik umat uhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memiliki sifat memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ayat ini mereka bersuka cita. Ayat ini mengajarkan huruj. Tahu jamaah tablik Bapak? Di antara amal mereka adalah apa? Huruj. Diambil dari kalimat uhrijat huruj. Antum kalau duduk di hadapan al bid'ah mereka ini, Jamaah tablik. Uh, jamaah tablik anak ayate ya. Berarti benar Mbok. Mau anak ayate masa salah? Kena syubhat. Bukan dapat ilmu antum duduk di situ. Ayat itu ilmu. Tetapi dengan pemahaman yang batil itu sebuah kesesatan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Bahaya. Hadis Muad bin Jabal mereka sebutkan, ni Rasul mengutus Muad bin Jabal ke Yaman dalam rangka dakwah. Ini contoh huruj. Kita keluar dalam Islam berdakwah ke kota-kota bahkan ke provinsi-provinsi bahkan ke luar negeri. Ini sehingga jamaah tablik itu berada di atas jalannya Rasulullah. yang nek krungu sinku kelenger, Pak. Iya juga ya. Yang sing penting kan ada anak dalile. Berarti benar tidak ya, kawan. Tidak sama sekali. itu tablik adalah jamaah yang batilah. Ditahdir oleh para ulama akan kesesatan yang ada pada mereka. Ini dia sehingga duduk di hadapan al-bid'ah itu tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan ilmu, tetapi mendapatkan apa? kesesatan. Hmm. Kemudian berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala في رسالته إلى مسدد ولا تشاور صاحب بدعة في دينه ولا ترافقه في سفره Janganlah engkau mengajak musyawarah dengan ahli bid'ah. Jangan engkau ajak mereka untuk berembuk, bermusyawarah. Jangan. Dan jangan engkau jadikan dia sebagai temanmu dalam safarmu. Ini menunjukkan bahwa bahaya ikhwan mengajak musyawarah dan al-bid'ah akan keluar dari dia berbagai macam pendapat-pendapat yang nyeleneh yang tidak di atas sunnah ini mengerikan maka hati-hati dalam hal seperti ini kita sudah kepengen bersih dari penyimpangan, eh ternyata ada orang yang membawa sebuah syubhat sehingga kita menjadi kacau dengan syubhat itu. Hah? Jangan dibiarkan seperti itu, hendaknya dicegah. Berkata Imam al berbahari memberikan peringatan seorang yang nampak dari dia satu bid'ah itu jangan kamu anggap remeh. Jangan mengatakanlah bid'ah kursi jikih orang apa-apa. Jangan. Al-Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari. Beliau telah menyebutkan dalam kitab sunnah. Karena Imam Al-Barbahari. Iza zahara laka min insanin syai'un al bid'ah. fahdarhu. فإن الإدعاء عنك أكثر مما أظهر Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari beliau mengatakan Idza dhahara apabila muncul nampak di depanmu dari seseorang syai'un minal bid'ah sesuatu dari bid'ah nampak dari seseorang sebuah kebidahan. Wah, ini nih. Ini sudah ada bid'ahnya nih. Ini ikut-ikutan ini. Satu poin. Maka kata beliau, Fahdaru hati-hatilah engkau darinya. Fainna Karena bid'ah yang masih tersembunyi darimu, bid'ah yang belum engkau ketahui, itu akfar mimma abhar. Lebih banyak daripada yang sudah nampak di hadapanmu. Bisa dipahami hadirin? Iya. Jangan ngadem ayem. Loh, bid'ahnya tembe sijiki. Wis loro siki lho. Oh, wis loro. Dihitungi bab wis loro. Misuk telu. Papat. Kasih papat iki. Iki terus si kapan ngate kapan? sikapi dia karena yang tersembunyi di benak dia itu lebih banyak dari yang nampak. Kalau kapan dia punya kesempatan antum toleransi terhadap bid'ah dia, nanti akan bertambah dia mampu, dia akan bertambah uh, menyiapkan diri. Ini kayaknya sudah saatnya bid'ah yang kesekiannya keluarkan dalam menyikapi bid'ah yang kesekian kailnya sudah beda-beda yang menyikapi. Ada yang tetap keras, ada yang lah menor apa-apa. Tapi main iki. Akhirnya ikhwan terpecah oleh orang ini. Karena awalnya adalah toleransi dengan bid'ah. Semasa disangka masih satu atau dua ternyata merebak, menjamur ya, persen vis to vis satu persatu atau door to door rumah per rumah didatangi, ngedor-ngedor lawang, Pak, door to door. Ya. Silaturahmi ini ya, gini ngobrol akhirnya kena. Wah, dipelajari dia. Rumahnya si fulan sudah kena oleh saya. Tumbang dia. Besok datangi lagi. Dua, tiga, empat, lima. Dia sudah sensus. Saya sudah dapat lima puluh persen. Sekarang saatnya saya terang-terangan. Bisa seperti itu. Maka orang terbelalak. Loh, ujarku waras-waras baik ini penyakitan. Umat Pak Rikang kok. Ini maka lo mengatakan, apabila muncul darimu dari sesuatu apabila nampak di matamu dari seseorang satu bid'ah, hati-hati darinya. Karena yang tersembunyi lebih banyak daripada yang nampak. Disebutkan juga oleh Imam Ar-Barbahari. Penggambaran al-bid'ah itu bagikan seperti kalajengking. Tahu kalajengking, Pak? Al-aqrab bahasa Arabnya. مثل أصحاب البدع مثل الأقارب يدفنون رؤوسهم وأدبانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون لماذا كان Ahlul bid'ah itu bagikan seperti kala jengking. Mereka ini menyembunyikan kepala-kepalanya. Kalau kala jengking, menyembunyikan kepalanya, badannya di dalam tanah. Itu rob. Wirujun. Adnabum. Mereka mengeluarkan apa? Ekornya. Ini dia. Faidatamakkanu apabila mereka bisa untuk menyengat. Sengat musuhnya itu. Kalau sudah disengat, hewan yang disengat akan mati dan kemudian tinggal dimakan oleh dia. Inilah mereka. Demikian pula dengan ahlul bid'ah. Wa al bid'ah hum mukhtafun bainan nas. Ahlul bid'ah itu awalnya adalah tersembunyi di kalangan manusia. Dia tidak berani menampakkan diri tetapi mengeluarkan bisanya, racunnya, Kapan ada orang yang sekiranya lemah langsung dipatuk oleh bisanya. Tuk langsung. Wow, gededur banyak bang, Langsung. Kena sibat Nggak bisa apa-apa. Kalau sudah kena sibat ya tinggal diontal miring Bang. Diontal kami miring mani bang, Jadi anak buahnya. Begitu dia cari mangsa ngaku salafi, saya juga salafi, saya juga ahlu sunnah, saya ngaji sama Ustaz Muhammad kok. Saya ngaji sama Ustaz Afif. Menyembunyikan dia. Kapan ada orang, wah oh, kia. Kasih makan dulu. Maksudnya kasih makan apa? Traktir makan. Dibungkusin ini buat anak kentum ya. ya. Suatu hari anaknya sakit, ditengok. Sakit ya? Oh iya, iya, iya, iya. Naik mobil saya bawa ke dokter Ikhwan ini sudah termakan apa? Jasa. Satu hari bicara, Ikhwan ini dakwah kau semakin semrawut. Saya terenyuh. Saya apa namanya? Eh, hati saya itu melihat dakwah ini kacau. Kayaknya kok nggak seneng. Apalagi kalau ada yang bicara tentang dulu kornean. Kayaknya kok saya kok nggak seneng banget lu. Mulai Yohan ini, aduh, ini syubhat. Tapi keberi maning ini akhirnya dipangan sih pak. Hmm. Dikasi ayam goreng, bakar-bakaran, ikan. Ya. Dia bicara, karena itu hendaknya kita jaga, hati-hati. Jangan ngomong-ngomong masalah Zulkornen atau yang lainnya. Toh dia masih salafi, mbok. Masih salafi, mbok, mbak? Ah, bingung. Iya juga ya, iya, iya. Akhirnya iya, iya. Jadilah dia teman dekatnya si Fulan ini. Wah, hapus sendiri bala nangkani siji. Itu sudah satu poin. Akan ada dua kala jengking di wilayah itu. Yang dua-duanya punya bisa. Kapan ada ikhwan yang lemah, cetok langsung. Ngededer orangnya. <laughs> Kena syubhat. Letak. Jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi enam belas yang pada ujungnya mereka sama-sama menyatakan jangan bicara masalah fitnah. Saya pernah mendengar dari mereka langsung masalah roja itu kan belum ada kesepakatan dari ustadz-ustadz Indonesia jangan dimuat di majalah kamu. Ini sudah sekian lama dimuat dalam majalah kami Fawaid Fawaid sampai sini enggak? Enggak sampai sini? Enggak apa-apa sih, kalian sih ngerugi. Oh, bukan saya. Kami muat tentang tahzir Syah Robi terhadap Radio Roja. Besar-besar itu kami muat. Sebelum dimuat, orang yang mereka ngomong. Itu kan belum ada kesepakatan. Ustaz-ustaz Indonesia belum sepakat tentang roja. Kok mau dimuat? Inna lillahi wa inna lirajiun. Ini syubhat. Apakah tahdir itu menunggu kesepakatan baru ditahdir? Tidak wahai ikhwan. Tidak seperti itu, itu manhajnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Yang mensyaratkan tahdir itu diterima jikalau disepakati oleh ulama. Sehingga kalau Syarabi atau Syaubed yang mentahdir, Cuman persen satu dua orang nggak teranggap, nggak ada sepakat. Tidak seperti itu bab al jarwa ta'dil. Kalau seperti itu, nanti rawi daif ditahdir oleh Ali bin Madini atau yang lainnya tidak terterima. Yang tahdir siapa? Cuma satu orang ulama. Oh, belum ijma ya? Belum. Berarti rawi ini masih sahih. Walaupun pendusta. Karena apa? Tidak disepakati dalam menjarahnya. Ini kaidah mana? Kaidahnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. <clears throat> Ternyata orang ini mengatakan seperti itu dia dapatkan kami. Oh sudah. Kita hati-hati dari orang ini. Berbahaya orang ini. Setengah dua belas. Ya. Sehingga marilah kita berhati-hati dari bid'ah dan ahlul bid'ah. insya Allah akan kita lanjutkan dalam pembahasan kita insya Allah mulai nanti jam berapa? Jam 1 ya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.